Karena ini pengajian dan kajian buka Quran surat Al-Isra ayat 7 terkait dengan tema kita pada sore hari ini. Saya sekali semuanya sekali. Al-Isra ayat 7. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha فإذا جاء وعد الآخرة وعد الآخرة ليصوم وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة ويتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن أدتم أدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيراً Sadaqallahuladzim. Jika kamu berbuat baik, jika kamu berbuat baik dalam kurung berarti kamu berbuat baik bagi dirimu dan jika kamu berbuat jahat hati-hati maka kejahatan itu pun bagi si pelakunya dirimu sendiri dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang kedua kami datangkan orang-orang lain untuk menyuramkan muka-muka kamu dan mereka masuk ke dalam masjid sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai Mudah-mudahan Robmu akan melimpahkan rahmatnya kepadamu dan sekiranya kamu kembali kepada kedurhakaan, niscaya kami kembali mengazabmu dan kami jadikan neraka jahanam penjara bagi orang-orang yang tidak beriman. Nauzubillahi min dalik. Alhamdulillahilladzi amarana bi'tisami hablillah. Segala puji bagi Allah yang memerintahkan kepada kita untuk memegang teguh nyekedeleg tipe perekat orang Sunda bilang mah. Alhamdulillahilladzi amarana bi'tisami hablillah. Segala puji bagi Allah yang memerintahkan kepada kami semua untuk iktisam di ayatnya waqtasimu bihablillah alhamdulillah dibaca barusan Al-Qur'annya wal ibtiadi anil adatil jahiliyah dan dengan membaca Quran lalu faham lalu kita mampu mengapakannya itu jadi kebaikan sehingga kita secara automatically secara otomatis keluar dari zona out of the zona yang namanya kejahiliahan maka lawan hijrah itu jahiliyah Asyhadu an la ilaha illallah ar Rahim. Kita bersaksi bahwa tiada ilah kecuali Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh min akhirihil anbiya'i wal mursalin. Kita bersaksi walaupun tidak pernah ketemu bahwa ini jasa Rasul dengan kebaikan yang pernah ada ketika hidupnya sehingga kita bisa berkumpul di masjid bertatap muka bermuajahah dalam resonansi dan frekuensi yang sama hanya mengharap ridho rahmat karunia dan magfirah dari ilahi itu jasa seorang nabi bernama Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad ayat tadi memberikan stimulus untuk kita tetap berada dalam kebaikan supaya dengannya kita bermanfaat di samping bagi diri kita pun bermanfaat bagi orang lainnya tema kita sore hari ini jadi Hatimah tidak bisa memungkiri karena zat yang paling jujur, software yang Allah ciptakan itu namanya hati. Maka kalau ada masalah sulit diselesaikan, setelah nanya ke sana kemari, tapi sulit disimpulkan, istabti nafsaka, tanya dirimu. Kata Nabi, mala eh, dak mayuri buka ila mala yuri buka. Kalau ragu tinggalkan. Ini kan banyak sekarang kasusnya galowers galowers nih jojoba ya. jojoba yang sulit mengambil sikap ya teh ustad dulu tong da istihoroh mang sedekok tarang ya teh tapi tidak menenangkan wae ya udah tinggalkan sederhana kalau semalam di Penyawangan, ustadz saya teh udah hijrah sekarang teh tahu kebaikan dari efek tidak berpacaran itu menenangkan tapi hasrat tidak bisa dibohongi dan dibohongkan lebih baik menghindari fitnah daripada mengikuti hasrat walaupun fitrah. Ya, lebih baik menghindari fitnah daripada mengikuti hasrat walaupun fitrah. Maka menikah. Ya Ustadz, untuk menuju itunya gimana biar jadi kebaikan dan bermanfaat bagi saya? Saya bilang niriwe atuh. Keruan awewena tanya bogoh teka orang teu ini. Ganti diri. Eta teh hadis Nabi tahu, yasir wala tuas. Permudah jangan dipersulit. Perempuan juga sama, tong terjebak mitos, misteri nu atos-atos. Sehingga banyak mempending kebaikan yang mestinya kita lakukan lalu pagojod, apa itu pagojod ya? Berkutat di sana terus padahal faida farob tafangso. Setelah selesai satu urusan, kerjakan urusan yang lain karena hidup adalah lahan ruang untuk kita berinvestasi yang berarti untuk kita banggakan di Mahkamah Konstitusi nanti miskola rutin khair yaitu kebaikan-kebaikan walaupun sebesar biji debu. Kita tumpuk-tumpuk, kita e, kumpul-kumpul uh, untuk jadi hisab kita ringan. Wa ada rutin khair Maka hati-hati kejahatan untuk pelakunya, kebaikan pun untuk pelakunya. Maka beribadahlah karena Allah, jangan karena oleh. Oleh karena dan karena oleh-oleh. Kita masuk kayu poria dengan banyak ya suka apatis dan pesimis dengan sedikit padahal nggak ngaruh niatnya yang Allah lihat maka jangan merasa terasing kalau berbuat kebaikan dan nah, kebaikan mau untuk kita bukan untuk Allah Ustaz uh batur cenanya yang teh udah makan ngaji ge kudu silih sampernya sok ngaku lah ayo ngaji Ustaz Epi wah hujan kia Ustaz nage buah datang terus datang orang hukuma mah maka ciri mual maka kamera efeknya pikiran, poe eta mah kabel sama jadi kosong atau masjid teh hati-hati jangan terjebak saya dulu terinspirasi oleh seorang orang tua ibu-ibu maeroh namanya awas maeroh nu orang tasik teh ah. rubah sahurup ngepekna seumur hirup maeroh ngahorijo hurufnya harus jelas dia ngajak masyarakat karena wilayah yang ditempatinya kering air waktu itu Lalu yuk ah, orang yang cai ke gunung yang di seberang sana dua bukit kita lampaui. Eh, iraha angus na, no apatis, nu pesimis. Tapi Maeros telah berusaha mengajak tidak ada yang mau, dia bawa cangkul sendiri. Akhirnya singkat cerita, loloslah. Dia membuat saluran air yang manfaat bagi yang lainnya sampai dapat waktu itu musim Kalfataru, Keman Soeharto. Itu ibu-ibu yang dari Tasik yang masuk TV itu luar biasa tak orang mah lamun geus aya nu asup TV kakara kamu tipasi karena kita mah manusia plagiat eh kan saya pernah cerita di sini ada seorang tukang beca karena kebaikannya luar biasa memberi manfaat kepada yang lainnya dengan ikhlas hatinya jadi curhat si tukang beca teh panggil di mujahidin sadepi dah bagi Allah mah nggak ada yang nggak mungkin ya betul hanya doa yang merubah takdir saya teh ingin umroh cina terus tapi nggak punya duit Da umroh malain ku duit ku niat cik saya teh udah niat belum sudah sapwe, nabung sapwe seberapa sejuta sapwe bulan harap kayak ini oh hurry cina ada ngahaya tong kagok nya terus ikut manasik dan manasik mah gratis ngapoe ke jalan suci memuatane. Kayak ku Allah teh dipelong ya jelema yang katana suci nepi ka unggal poe ka jalan suci tanah. Kan Allah teh kan Allah teh karunyaeun nya akhirnya diinditkeun. Terus trik percepatannya kumaha Ustaz Epi? Mang ikhtiar perbuatan rezeki mah kejutan sok tulis bising regian status eh, <laughs> quotes in the day ikhtiar perbuatan rezeki kejutan hanya doa yang merubah takdir. Maka packaging seluruh harapan, hajat, cita-cita, keindahan, lempar ke langit di sepertiga malam. Jangan bicara cinta setengah mati kalau tidak pernah bangun di sepertiga malam. Jangan bicara bangun rumah tangga kalau malas bangun pagi. Ya, rezeki itu ada di pagi hari. Makanya dibungkus ke doa, dilempar simang, sujudnya dilamain, memohon kepada Allah, ya Allah malas sok ngepel masjid bari melong kamar Ka'bah, ya Allah kapan aku diundang ke rumahmu yang digambar itu ya Allah la ta'khudhu sinatu wala naum Allah melong dan Allah maha kaya tapi mang kudu punya amal rahasia dan rahasia amal ninja aja punya senjata rahasia dia bilang naon cep epi cenah rahasiana mang naon enak profesi beca ruas orang teh suganteng tukang beca yang umroh jauh kamantuan tong pesimis mang Mang harus punya amal rahasia, miracle giving, sedekah mang. Nah, nukur disedekahkan dan sapoe gengan menang 50, 75, tong pesimis. Mang tekudu ngaganggu duit omset hasil mang narik, tapi mang harus liburan satu hari. Cep mau liburan sapoe ete, kumaha beas budak. Nyata nu jatah ke liburan sehari, mang ngisipkan 75, kali seminggu dibagi seberapa biar mang bisa libur tak libur nanti tong dipakai libur iya pakai ngabeca we tapi digratiskan wanian si karena mang mangna budak monreker wanian cina kaharti merendah akhirnya dia hari Jumat mang kalau pengen percepatan hari Jumat sedekahnya berkah bagi yang lain manfaat bagi emang kalau memang boga hajat pengen eh, umroh ya bismillah epi ah di Jumat isuk cenah semangat dia jadi jatah hari itu sudah ada dikasih ke istrinya so nggak ganggu bapaknya bapak tetap rek jalan tapi poe iya mah mau nyokot duit jadi sedekah penumpang yang mau kemanapun pergi diantarnya jadi mau hayang ulin gratis tepungan mang entis poe jumaah di rumah sakit Muhammadiyah kayak dibere foto nata iya jelemana daripada naik bandros mayar itu bertahun-tahun nggak beca, tapi yakin Allah nggak pernah tidur, Allah nggak pernah salah miracle. Apa yang terjadi? Satu ketika Allah mentakdirkan ada seorang dokter yang akan operasi gawat darurat, mobilnya kempes, harapun si mang ngetem. Kempes, saya mah. Sejana ku Allah dikempes ke. Otomatis karena gawat darurat, mang, antar saya ke rumah sakit. Set diantar ke, diberi 50 ribu, entong, cep Jangan. Nah, miskin sombong Firaun ge eraeun. sana sombong abdi gaduh hajat, abdi gaduh maksad, abdi gaduh niat dengan cara seperti ini soweng ke dongeng namancap itu ngoperasi weh pasien karunya singkat cerita si dokter beres ngoperasi itu nu pikiran teh si emang we mulai nih gelombang berfrekuensi Ah, ya tukang beca nu sombong na versi on the spot di antara tukang beca akhirnya pas si dokter ini low session dia bersepeda sepeda dititipkan ke warung pura-pura minta diantar ninggangnya di hari Jumat di mang tetap pada prinsipnya diberi 200 ribu ditolak sampai akhirnya si, si dokter ini ngobrol mang ay, mang hayangnya naon sih ngesangsara hirup ngabeca Ustaz kan sok ditanya Ustaz Menceramati teh wae ngabodor wae naon sih ayo saya di so ngabodor tangan ke tukang beca eh, di mana tukang beca so ngabeca tara Pekte simang simbang beca teh diinvestigasi ku si dokter teh apa alasan dia tidak mau menerima ongkos pada hari Jumat dikontrol teh imahna asup gang ah segede yuma gede mihrab mah ukuran berapa keberapa bocor anaknya tiga istrinya satu udah mau mungkin istrinya tiga anaknya satu makan nggak beca ya mang rekikituan wae hayang naon mang teh abdi teh terus dua tahun cep nggak beca, cina jumat mang gratis wae dokter rek artis ge kumang digratiskeun Ayo mang maksudnya naon mang teh yang umroh cina ku ongkos mah mau ke bedak, tidak akan tercapai tidak akan tergapai ya sugan wae ya keajaiban cina oh gitu tak dokter mulai ngerti diraha nya ayah macet ayah nage angkat cina naik beca ah sok kemana karab cina ngejian paspor bawa baru dak KB ukur yang umroh mah bawa jeng istrinya ternyata tabungan kesalehan berupa sedekah walaupun bukan dengan uang selama dua tahun itu terakumulasi everything semuanya lalu jadi wujud sebuah harapan dan mimpinya tercapai ia didongengkan jadi kisah motivasi dan inspirasi semenjak ini didongengkan kabeh maruli beca. tak orang mah gitu. Nya si Mang mah seberat tahun nggak beca nage orang mah Karena kami mitian umroh henteu mulas bitisnya teteh. Maka Rasul pernah ditanya, "Ya Rasulullah, siapakah manusia terbaik? Ayun Hayrunnas ya Rasulullah?" Kaitan dengan tema kita pada sore hari ini. Ya Rasulullah, siapakah manusia terbaik? Khairun nas anfa'uhum linnas. Mereka yang bermanfaat bagi dirinya lalu bisa bermanfaat juga bagi yang lainnya. Hati-hati dengan kalimat manfaat karena ada satu ketika manfaat kalimatnya muncul jadi nggak enak karena diawali dengan azaz. Azaz mang ah saya tahu menjelma asas manfaat artinya orang itu dimanfaatin ya. banyak orang yang Kemudian frustasi, sakit hati gara-gara selama dekatnya merasa dimanfaatkan, entah itu hubungan pribadi, perasaan, ya, lalu ditinggalkan. Kan banyak yang ungkapannya kayak gini di statusnya, sok dasar sok kepo-nya. Ya, banget-banget galau ya. Ayah kata-kata jamaah kalimatnya kia. Sok aja kau mau mengejar siapapun yang kamu kejar. Ya, tapi ketika kau lelah mengejar dia yang kamu kejar, ingat ada aku di belakangmu yang selalu menunggu, yang menanti dengan perasaan sakit ini nyeri itu. Ngacana wae nyeri mau jadi pelaku. Ya, yeah, tong kitu hirup mah kudu ikhlas. Berarti kita teh lain jatah urang, lain jodoh urang, lain milik urang bukan rezeki kita. Allah tahu yang terbaik buat kita. Maka apapun yang diberikan harus karena Allah ketika dia meninggalkan ikhlas saja. Sok dari rukman pilihan life, is a choice. Lamun can bisa ngabagi undangan, nyari undangan can. Berarti can jodona. Mun can bisa ngabagi undangannya kudu ikhlas narima undangan. Terus sing datang sing htt sing ikhlas, sing tulus datangi. Berarti dia teh masih ngaku dulur ka urang. Untuk ngacak-ngacak jupa-jupa tapi na. Pejeng baso tahu di dibahe kon katering karena dendam entong Eta cara Allah mengistirahatkan dari cinta yang salah berarti dia bukan yang terbaik buat kita. Hidup kalau beli, belum bisa membagi undangan, ya nerima undangan, terus datang. Ya minimalnya nyumbang lagu kandas lah epitamala gitu. beri. Entong didinya wae ah. Kitanya mestinya ulil aidi wal absar menciptakan karya nyata yang bermanfaat bagi yang lain. Ketika kita banyak manfaat, Allah cintakan apa yang kita cintai sebelum kita mencintai Allah, kita cinta akan itu, tapi setelah kita kembali mencintai Allah sehingga bermanfaat hati ini untuk Allah dan Allah berikan kemanfaatan perasaan ini sehingga Allah cintakan rasa-rasa yang kita cintai sebelumnya, Allah cintakan kepada kita. Ingin dirindukan, rindukan Allah sang perindu karena Allah sang pencemburu. Kalau kita merindukan selain Allah, Allah siksa kita dengan kerinduan-kerinduan yang tidak perlu kita rindukan. Maka rindukan Allah. Nanti ketika kita asik merindukan Allah, Allah rindukan siapapun melihat kita ini rumus-rumus yang jarang dibagi aslina cobaan bercinta dengan Allah karena cara bercinta yang paling asik itu disujud. maaf aku tak mengejar fisikmu dan wajahmu selebihnya cintamu tapi aku mohon aku pinjam namamu untuk aku diskusikan dengan Robku di sepertiga malamku Karena hanya doa yang merubah takdir. Dari aku rasakan itu, Allah nggak berdusta. Maka khairun nas anfa'uhum linnas. Dan cinta terikhlas adalah menyebut nama orang yang kita cintai tanpa dia tahu kita sebut namanya di dalam doa kita. Siapa orangnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun Rasul pernah bermuram durja ngahuleng kieu. Jibril pun datang. Set. Ya Khalilullah, eh kekasih Allah, apa yang kau renungkan? apa yang kau khawatirkan sehingga wajahmu tampak sedih dan bermuram durja ingin jabal uhud jadi emas nah kuota beak itu dacan ayah sosmed nauge naon atuh ngalamun ke naon ummati kita umatnya ummati kita umatnya ummati padahal kitanya belum ada Rasul itu kadang cintanya bertepuk sebelah tangan tapi ingin hidupnya bermanfaat sehingga panjang umurnya. Berapa abad yang lalu Rasul wafat. Dijemput malaikat maut, Ijrail. Tapi namanya masih kental karena hidupnya bermanfaat. Ikhlas orang yang mendoakan yang tidak tahu. Dia kita doakan. Ummati, ummati. Apa yang dikhawatirkan dari umatnya? As-salah. Salatnya. dia merasa bisa kita berkumpul di masjid hari ini mengkaitan ayat tadi dengan kebaikan itu berkumpul di masjid siapa yang membaikan kehidupan kita hari ini nabi kita Allahumma sholli ala Muhammad maka saya suka pengen nangis ya kalau lagi sendiri gitu dengar lirik rindu rasul tuh ya yang dari Bimbo itu dalam banget itu rindu kami padamu ya rasul rindu tiada terperih why Berabad jarak darimu ya Rasul serasa di kau di sini. Tiap adan disebut namanya, setiap sholat disebut dalam tasyahud di sholat kita. Pada umurnya tidak panjang, tapi umurnya namanya panjang. Itulah panjang umur, bukan umur fisik jasadnya, tapi hidupnya bermanfaat. Maka Nabi khairun nas ya Rasulullah, ayun khairun nas. Siapa manusia yang terbaik? khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik adalah yang tidak asas manfaat tapi memberikan kemanfaatan. Ada paku satu di tengah jalan diambil, dimasukkan ke tempat yang proporsional. Karena berpikirnya visioner. Kalau paku ini dibiarkan bagaimana kalau ada ibu hamil? Lalu dibawa oleh mobil lalu mobilnya menginjak paku itu mestinya selamat karena bannya gemos lalu melahirkan di sana dan anaknya meninggal karena tidak tertangani dengan baik dan semestinya. Ini silaturahmi dalam Islam. Ngambil paku di jalan itu bagian duri, bagian daripada 70 cabang keimanan yang harus ada. Artinya dakwah itu bukan hanya cerita tapi charity, empati dan peduli. Tidak hanya dakwah itu bukan ceramah seperti ini. Dakwah itu merangkul bukan memukul. Dakwah itu mengajak bukan mengejek. Dakwah itu menjadi pelopor bukan jadi pelapor. Dakwah itu menyayangi bukan menyaingi. Dakwah itu membina bukan menghina. Dakwah itu mengajar bukan menghajar. Dakwah itu memberi solusi bukan mencari sensasi apalagi selfie. Tenanaon ngananaonan. Ya. Rasul banget gitu loh. Rasul mah orang buta Yahudi Dihuapan bari ngomongkeun coba Memungkinkan goreng kan huapanana coba munabina Ustad Epi harita nges lolong ngomongkan urang bari urang tekan kan ngahuapan jigana sendoknya diganti ku singkup sanguna diganti ku kesik terus ngawal kena diseret nabi mah enggak hamba weh apa tuh si Muhammad bari dihuapan teh nurus tunjungnya tapi nabi enggak karena saya yakin kata Rasulullah aku dapat manfaat kemudian tidak harus hari itu kontan cash and carry. Rasul wafat diganti sama asistennya sahabat yang lain. Ternyata kan jelema mah responnya beda ya. Enu eh, kehe langsung spontan. Ternyata ngomong wae. Ternyata cara nyuapinnya nggak enak rubah. Nanyain orang itu kemana yang biasa menyuapiku dengan tenang dan nyaman. Itu orang yang senantiasa kau ceritakan kejelekannya, kau jelek-jelekin dia. Padahal dia tidak pernah berbuat jelek. Dialah Muhammad Rasulullah SAW. Ngedrop atuh. Hah, bertahun-tahun dia menyuapiku. Aku ceritakan kejelekan dia, aku fitnah dia, aku gibahi dia. Dia yang menyuapiku selama ini, dia di mana orangnya? Sampai mungkin Asep Iramati dia nyokot liriknya. Tunjukkan padaku di mana kuburnya. Cen. Di redaksi nanti juga gitu. Kira Asep Iramati dia, ya, dia sudah wafat katanya. Apa yang terjadi? Hikmah dari kemanfaatan sikap Nabi saat itu orang itu masuk Islam spontan. Nyatakan, aku merasa kehilangan. Syahadu an la ilaha illallah. Syahadu keren Ya. Jadi kudu sabar. Dan sabar pun manfaat. Banyak ibu-ibu garosing saat, Ustada, abdi tegnes kurang kumaha sabar katanya. Sabar gaya batasna, eh nyen rumus sorangan lain sabar ayah batasna balikkan timimiti ayah nak batasna sabar setuju bukan sabar ada batasnya batasnya sa untuk sabar rek naon deh coba maka ya ayyuhalladzina amanus biru wasabiru warabitu maka membuat kemanfaatan pun harus sabar tahu yang menciptakan lampu siapa lampu pijar bohlam Thomas Alva Thomas Alva Edison padahal sekolahnya tara asup Alva wae tapi eta manfaatnya nepi ka ya. panjang umurnya walaupun dia bukan mukmin bukan muslim saya lihat video di luar negeri itu sangat dihargai sekali kalau kita respect ada orang jatuh dompetnya kita ambil kita kasihkan itu orang luar negeri sangat menghargai sekali karena di sana sudah hedonis dan individualis jadi orang Indonesia mah kapake pisan di ditu mah perilaku nanti karena somea kan orang Indonesia mah selalu nanya nya ayah sih nu cicingan, tara ngomong sekali ngomong pinjam duit ayah wae lah tapi kan tidak semuanya seperti itu cokotna nu dominana we bicara khairun nas anpauhum linnas manusia yang paling bermanfaat bagi yang lainnya adalah manusia yang harus kita bingkai karena kita manusia Jangan berpikir orang lain di sini. Orang bisa mereka manfaatan, kita sudah bisa memberi kemanfaatan ke yang lain, tidak? ada sampah satu masukan, lain nyen tulisan dilarang kencing di sini kan orang mah negara spanduknya eh alhamdulillah semenjak himbauan sholat subuh berjamaah dan sholat berjamaah di masjid itu kan semenjak himbauan itu di mana-mana alhamdulillah penuh jalan dengan sepanduk ay masjid nama gitu weh nyak luar biasa diurang ada ikhtiar tapi kan harus dengan praktek nyata dakwah itu bukan hanya cerita tapi ceriti diurang dilarang kencing di sini dilarang buang sampah di sini tapi kan di bawah pengumuman sampah hungkul di bawah pengumuman bau hangsur satu ketika dapat pelakunya tuh kermigawe larangan eta dilarang kencing di sini kerkencing we dirinya wer kurang langsung dijewer celi daging jadi panon tumor eta ayat tulisan ai ustad ningali teu abdi kencing di mana di handap aya eta tulisanna di mana di luhur pinter tamun pipisna dikitukeun kakara sok ustad jewer uh, oke okay, kudu objektif ku saya teh cokel eta lagrag bersihan sia teh pengumuman pengumumanna tangis dihanap? tungtung nama sintruk biri gidik ini tebalik dia setebetah cicing di Indonesia teh yang balik ke Garut jadi kebijakan-kebijakan teh jadi kebajakan bukan jadi kebajikan maka Indonesia tidak butuh orang pintar Indonesia hanya butuh orang yang jujur bermanfaat tidak menjilat puntennya saya punya quotes sok tulis sok tulis teh Henry tulis teh Henry hirup hayang hampang mah tong menjilat gara-gara ingin dilihat tong menggonggong gara-gara ingin ditolong tong menggigit gara-gara ingin dikasih duit kenapa Ustad? karena hidup tidak segogog itu terus jangan ingin dicari lalu bersembunyi jangan lari karena ingin dikejar karena perjuangan tidak sebecanda itu sok biarkan sendiri tapi dengan Allah yang uh, greget miskola darrotin wa in ahsantum ahsantum palaha kau bikin kebaikan itu bukan untuk orang lain untuk dirimu sendiri sing era atau kukuda delman pada hari minggu kuturut ayah ke kota naik delman istimewa kududuk di muka tapakur kududuk samping bakusir yang mengendali kuda supaya baik jalannya kudamanya merjuang merjuang dunungan sampai lupa di baju lupa di calana tapi tak lupa berkacamata makanya istilah kacamata kuda nyak. nya wal dobha falmuriyati kodha qadha subha fa bihi naqa jama demi kuda perang perhatikan dia mengeluarkan percik dari telapak kakinya api yang berbenturan yang teh apa aspal saking semangat mengerjakan perintah majikannya apa yang dia dapat cut sampai ke lokasi huut jukut coba dunungan numpak kuda nak turun tina kuda bari capek gek diuk di warung ABC susu bolu di samsu gehu cuci mulutnya jambu finishing kusangu hari ari kuda nupang capena pecut cukut huut ayah di, di kuda demo minta kenaikan gaji sing era atulah maka al haya uminal iman malu pun sebagian dari iman mantang menghirup tebar manfaat aduh jika nanti kudu rada ngobrol jeng kuda eh Kuda mah manfaat hirupna hiji dua main atau kepada pokan apa tuh yang di sidang layak ke atas teh ayah pedoyepokan yang sumbi peternakan ulat sutra punya udisba tuh saya main ke sana eta hilut diberi daun murbainya lalu diproses ting ayah mesin tekstil merena beteng teh jadi sutra subhanallah cik ngasaan Pak nyungkeun saboboko ka ngolalab disimpen, disiup, disepan, dikukus, dicoyakeun nganu sambal, ditingali pas urang miceun teh nah teh jadi benang ti urang. Jadi nu kitu. Maka malu nggak? Maka kalau rasa malu muncul, hidup akan termotivasi untuk membuat manfaat. Cok, udah semangat atau nges ngaji kia mah. Ah, kuota usia mau segera habis. Apa yang sudah kita investasikan, pasti pastabikul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Tapi tetap harus berdasarkan ilmu. Wala takfu salah kabihi ilmu. Jangan mengerjakan suatu perkara tanpa ilmu. Modal ngejos nggak cukup. Yo kalau waktu trans studio teh ngejos, wah iman naik. Lain nulain salah we Ya, langsung aya amanah naon dihajar ku si eta. Barek muntas kaditu Eh, ini ini, ini ah dipangku langsung tadi tanya hula saking semangat pas nges nepi TK pentas lain di buruhan puas di ciduhan ah ini ini sudah diseberangin teh bukan bilang makasih malah ngeludahin nenek teh karek beres mentas tanya hula ini rek mentas Jadi kebaikan pun jadi tidak bermanfaat kalau tidak niatnya lurus, caranya tidak mengikuti sunnah kalau dalam beribadah man amila amalan laisa alihi amruna fahuwa ruddun jadi tidak bermanfaat amalnya itu walaupun seperti baik dah baik mah belum tentu benar kalau benar pasti ba baik bagus mah lawannya jelek kalau benar lawannya salah maka empat choice-nya benar lawannya salah baik lawannya jelek pilih salah satunya Pilih benar aja, benar mah pasti bagus, jauh ke jelek. Tapi kalau hanya pilih baik, hmm, karena ya pilih baiknya, kalau baik mah belum tentu benar. Orang pengen disebut baik, bu hijrah ngejos langsung atau Pas saya anu di pika bogoh di tukang, sholat asar ge 8 rakaat. Empat aja bagus tad, komo delapan mangga mamam. Nah habet dalapan rokaat cengker isuk cer oh, orang Jawa. Ya. Wah manfaat mah manusia bermanfaat mah jelas Rasul stempelnya kemarin panitia sempat nanya Ustaz hadis ini sorry nggak sohi nggak sohi karena kalau hidup tidak bermanfaat coba mau apa lagi yang bahaya memanfaatkan orang lain tanpa memberi manfaat maka orang yang dekatnya pun akan dikecewakan ah siapa asas manfaat Jeng orang teh yang hayang ngeunahna hungkul maka kata saya tidak Ali pengen tahu sahabat terbaik kita terbaik kita lihat jangan terjebak dengan banyak pas kita dapat musibah berapa orang yang tetap dengan kita awas seleksi dulu saya tuh ayo nama ulah uh, geng gemrong dulu maker ya lagi biasa-biasa gitu karena nama mah ngehits atuh tidak begitu his sih, tapi orang his mana yang tidak mengenal kita ya? Ada Indri Albis di sini ya. Ustadz Evi teh sekarang teh lagi naik daunnya dah hilud Bahwa lama, kan saya pernah cerita di sini balik video, video ti dia kene diuji tah pertama ngaji di dia atuh. Coba ah oba weh. Sa lembang di back di dia tah, lembangan tinggal di jamaah. Weh loba kieu itu aya we nu kamar macan apalun urang ustad saja eta tukang kabel lelempangan wae ibu tukang kabel beres di dia turun ka ditu ngape lah nah ngape kan boga duit menang amplop biasa meli kopi di warung nu hideung teh 2000 heuh 60 ribu belah ditu mah Ya pahit ternyata gulanya diamin aduh ke apa ya tante gula da tulisannya sugar brown brown su brown sugar sugar itu lain gula kurang teh rek beak aing mah tadi bere gula eh. rek menta gengsinya emang gua cowok mengapa menta hmm, duit loba apa butuh uh, menta ternyata eta gulana teh sugan teh tutspi kurang cicing pas eta kersial gitu, teti tukang mebaturan kan style saya mah tiba laki nya teu ngadegungkeun we bro wah lamun ayah jamaah hapalun harita ini penistaan agama ini Ayah ustadi degung-degung tapi saya ingat ke Rasulullah yang gak pernah dendam kalau meh Mana bro? Mana di mana pi? Di Dikukupluk tiga tukang pila. Dua. Nges ngadegungkeun, nyebut tukang pila dicatat. Perbuatan tidak mengenakan. Tapi nggak boleh jajing dulu, nggak boleh punishment dulu. Memang tak apalin, jauh muter we diuk Pi gawe di mana enak? Nges ceramah, koplok mana ceramah di dia. Kalau memang boga lalakon mah. Kebayang nggak masa lalu saya seperti apa? sampai saya bilang ceramah nyebut koplok ya udahlah alhamdulillah kiparat dosa maafkan aku yang dulu jangan tanya aku di masa lalu kan gitu setiap orang suci punya masa lalu orang berdosa seperti kita punya masa depan ya kalau kamu lelah mengejar dia aku selalu menunggumu di belakangmu dengan rasa sakit ini ya tungtung naon eh pitulung Allah teh ting dak, jika nama model albis dagelis hari tadi cangkung biji ti tukang atuh kia ustad aku duluan ngenah teh lempang na teh oh. lempang lawe ngenah kebayangnya bila wangimu saya bisa curang teh Gerwane teh please kemana pulang apa ustad mau bareng nggak fitnah sini eh, tadi ikut kajian ya siapa yang ngisinya ustad Evi percaya bro orang ceramah ah gelis gitu mah dibayar paling teh tengaruh tengaruh mangga mangga. ini dunia manfaat antepkeun cina ngomong katulungan nama ku malaikat di belah dia tah ngan malaikat berbentuk nenek-nenek ustad di payun cina kamana nih uih ah ngeroyoh cina siang kene nih ah cina lami dan ini mal nah apa nih tegado ongkos muhun ka tuh atuh apa yang we jagjag kita sugan derek mere solusi solusi mah ka penggadean nih ka dieu ka dieu kadia nih kadia nyungkan tulung tadi ini ngiri ngaji ngaji sa dengi ke eh, dengi ke saya nu ceramah nak jawabannya itu juga budak gawe ustad tos amnesia kan ustad nu ngacapruk tadi teh Nah ulang ta langsung keluar suaranya lirih goblok mana jadi ustad jadi jadi ustadnya goblok nya tantangannya yang bener banyak tapi bae ada orang manfaat dia akhirnya ikut kemana-mana enak on the street dakwah tapi hampur apinya orang beki yakin we ningali maneh subuh-subuh di kukupluk na tipi Sugan yang mana koplok mana eh? tukang pila koplok mana ceramah goblok mana jadi ustad ken nyen jadi melak parema sok jadi jukut mun melak hade sok jadi butut ketika kita bermaksiat orang diem aja tapi ketika kita masjid pasti dicie-cie lah cie edan seta adana koplok seta sholat sholat dekok siaran salat salat gogoda maka kebaikan yang dinyatakan al-isra ayat 7 itu kenapa kebaikan kemanfaatan itu ada ke masjid jika kamu berbuat baik berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri jika kamu berbuat jahat maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri dan apabila datang hukuman bagi kejahatan hati-hati bagi Allah mah mudah yuk baong yuk baraongnya ibarat nges hajat ngabarala kan samak teh sok dikitukeun bubuk ranginang naon ala hancur gitunya mun urang bangsa Indonesia baong dikitukeun tah ku tsunami ku naon tah diganti generasi nah itu janji Allah sok hayang tereh hirup manjara rahat weh ke diberesan ganti generasi nu anyar maka berbuat baiklah karena kebaikan mengabadikan segalanya izinkan saya berkisah tentang kebaikan lupang kuatna di dunia naon Survei menyatakan 100 orang ketika ditanya besi, pret ah, tapi benar ketak. Kenapa besi? Kalau menurut pendapat mah gunung. Ya, tapi kan gunung eleh ku besi. Eta anu ngerukan lingkar greg naon eta? Beko kan? Ai beko tinu naon? Tinu besi. Oh, betul. Ketika berbeda pendapat bisa jadi dua-duanya betul. Da berbeda pendapat mah tidak harus menyebabkan perpecahan atuh yang menyebabkan perpecahan mah bukan beda pendapat, beda pendapatan. Jadi kedengkian. Ternyata ada muncul lagi satu mazhab, lain besi, nukuat mah, lain gunung, walaupun itu benar. Api cina. Nah, kan beko dibentuknya ku di pek-pek, di jurnaon gitu dibentuknya itu dengan api. Oh berarti api. Maka berapi-api lah si jago merah melalap Jakarta oh bener api tapi api tuh diem kalau ketemu air ya maka dalam tubuh kita sekian persennya air maka jelma nu hausan nu kekeringan dehidrasi sogogorowokannya air air gitu kan berarti cair air tenang itu menghanyutkan maka nu tenang hati-hati loba cairan ya berarti tara ngomong nu tenang sekali ngomong nyeun duit ya ningan nya berarti air yang jago nah air elena aku naon air mah elena ku angin kalau air sudah bersatu dengan angin namanya badai ada badai Rita, ada badai Karenina. Kenapa badai dinamakan nama perempuan, nama-nama perempuan? Karena perempuan kadang suka jadi badai di rumah tangga kita. Kenapa perempuan namanya Hawa? Hawanya curiga. Dan kita paling nggak kuat melawan hawa nafsu karena tiap lihat hawa nafsu. Kenapa cowok namanya Adam? Adam maunya. Ini korban-korban Adam ini. Korban-korban rayuan. Kenapa perempuan terjebak dengan rayuan Adam? Karena perempuan tahu manfaat lidah buaya. Perempuan mah paling tahu manfaat tuh nyawa teteh rayuan dinyakeun we handeueuna ayeuna pabelit ningali beungeut salaki siga si siga beungeut ya teh teteh orang korban rayuan teteh, nya maka air takut sama angin hujan dipecahkan aku naon angin mestinya segede-gede gini segede-gede meja pecahkan gua angin jadi gede segede-gede kalapa menang marut, hujan mah leutik kan jeung babaturanna ngoroyok jadi jibreg ah berarti angin yang jago angin Elena kunaon angin Elena ku tukang sate keur hangout ge kadari ya arulin wae asakeun asakeun wah angin di gararawe ngasakeun sate dijeun AC dijeun kipas kan berarti manusia yang jago kita hey jangan merasa jago harus jago merasa sejago-jagonya manusia kalahnya sama apa kutunuh tahu oh ker ngaji Ustaz Epi bolotot polototan mimiti nama kek diuk bismikallahumma ya, bismikallah minal muslim plong antara ada dan tiada tinggal kadenge sarana hungkul teuing di mana Ustaz Epi nama nepi kang ngimpi manehna ngimpi nyepah rasaan nyiduh kana kaleng pada kabaturana cerot balik ngaji teh pasea ya, barau duh berarti jelma Elena kunaun kutunduh, tunduh mata mau ngestunduh ke mau alright ke mau balik da tunduh mah elena ku sare ai sare elena kunaon mun sare bismikallahumma ahya bismika amut ya Allah dengan menyebut namamu aku hidup aku mati bising jadi tidur terakhir berwudu dulu sholat syukur wudu lalu tidur karena tidur itu bisa jadi penghantar kematian karena tidur itu miniatur kematian maka bangun tidur alhamdulillahilladzi ahyana badama wa matana walihin nusuk. Bersyukur alhamdulillah ya Allah engkau bangunkan aku kembali setelah engkau wafatkan badama amat tanah walihin nusuk sebentar lalu aku akan nanti kembali kepadamu tidur selamanya. Mentak tong sare wae teu bosan ti orok sare. Ini beki pisan yang disaregen teh hudang-hudang ya mentang musa mentunduh sareken hati-hati dengan tidur berarti yang paling kuat apa kematian ternyata ada yang paling kuat dari kematian naon kebaikan yang bermanfaat Nabi Muhammad Rasulullah SAW masih disebut ya dia tiap sholat tiap adan tiap komat karena banyak kebaikannya Ibrahim alaihissalam saya tetap akan bawa tema ini ketiga pernyataan yang ada dalam hadis Nabi idamatal insan setiap anak Adam in kotoa akan terputus amalnya ketika wafat. Jadilah manusia yang bermanfaat walaupun itu sudah mati, tapi itu jalan terus. Maka manusia bermanfaat harus punya tiga amal ini. Satu, ilman yuntafa'u bihi. Ilmu yang bermanfaat dengannya. Khairukum ta'allamal Qur'an wa alamahu. Kemarin tema kita di sini sama SMP 5. Generasi Qur'ani yang mengajarkan satu huruf belajar satu huruf lalu diajarkan lagi sampai orang itu jadi ulama dia kebagian manfaatnya multi level marketing dia jadi offline-nya tidak harus jadi ustad dapat ilmu fotokopi tulis sebarkan ada ilmu yang meliputi bumi dan langit terpenuhi dengan kata subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim sok tulis ceramah terbisa kutulisan bagi-bagi dibaca di urusan manehna tapi ketika banyak follower tadi oleh MC mandala ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi Seberapa banyak orang mengikuti kebaikan yang kita ciptakan, sebanyak itu pahalanya. Ini ada di Ibrahim, seperti manasiknya Ibrahim. Berapa juta orang tiap tahun umroh dan haji. Siapa yang menciptakan pertama? Ibrahim. Softwarenya itu manasiknya. Kudu ani manasikakum. Lalu turun ke istrinya Siti Hajar. Berapa juta orang tiap hari minum jam-jam. Keren ya? Dan tidak akan pernah habis. Subur mana Mekah Mukaromah dengan Indonesia yang kita cintai? subur Mekah atau ayo nama membahala gersang subur tapi kurang berkah apa bukti kurang berkahnya jam-jam gratis meli di pasar baru meli mangis di Indonesia di itu mah gratis rek mau sabara galon ngepek diurang tongkat kayu dan batu jadi tanaman gemah ripalo jenawi toto tengtrem kertora harjo slogan pipis aja bayar bener tuh pipis bayar tuh seberapa dua ribu mun duitna 5000 oh pulangan isingkeun 3000 jadi gocengan ki ijing ising sok berapa orang yang minum jam-jam tiap hari kebagian nggak Siti Hajar dari kemanfaatan yang diciptakan itu perjuangannya dulu lihat maka orang yang besar adalah orang yang menghargai jasa pahlawannya tong munawe kari ngelegukan berarti manfaatnya panjang sampai hari ini ya orang yang pernah tidak ke Mekah juga nyobain jam-jam lalu kurban biasanya Ismail itulah replika orang-orang yang khairun nas anfa'uhum linnas tidak hanya manfaat bagi dirinya tapi bermanfaat juga bagi manusia yang lainnya sebelum ditutup ada pernyataan ada pertanyaan ada pengalaman ada pengamalan silakan ke MC dikembalikan saya kembali setelah pesan-pesan berikut Ya barangkali di antara teman-teman sekalian ada yang ingin ditanyakan? Yang dari Ikhwan dulu barangkali ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustadz, saya ingin bertanya nih. Dua tahun yang lalu ketika bulan puasa ya, saya tuh habis mengaji, <clears throat> lalu saya tidur. Nah kemudian saya tuh bermimpi ketemu seorang bapak-bapak Lalu bapak-bapak itu berbicara, ada yang mau bertemu, katanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalam mimpi itu saya melihat tuh adalah cahaya putih terang gitu, sampai saya nggak bisa terlalu lihat gitu. Dan saya ingat salah satu hadis bahwa tidak ada yang bisa ditiru dalam mimpi kecuali Rasulullah. Bagaimana menurut Ustadz? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam. Hadis itu sahih. Jadi jangan sembarangan ketika kita mendapatkan fenomena pernah bertemu Nabi harus diidentifikasi dulu berdasarkan riwayat-riwayat yang sorry dalam tafsir-tafsir Nabi itu rambutnya segini kalau berjalan dia gagah nggak berbunyi tuh orang juga orang mau tak tak tak tak gandeng Nabi makan terus mau digeran ngalir KB kebayang nggak cowok banget gitulah ngalir teh mau digeran teh ngalir KB Ustaz Nabi kan mau digeran ngalir KB karena keleknya bisul gitunya jadi harus valid dengan itu. Ya memang Rasul tidak bisa diserupakan dengan iblis manapun. Tapi kayak yang anda lihat cahaya ya. Ya. Nah yang perlu dalil itu siapa yang menyatakan cahaya itu adalah Rasulullah. Hati-hati dengan tafsir mimpi. Karena kalau salah meleset bisa jadi tahoyul. Keyakinan bisa jadi musrik. Ini kalaupun ia ketemu jempling ternyata membonus di Allah. Lalu cari ilmunya bagaimana identifikasi fisikli Nabi yang diterangkan oleh Nabi sendiri melalui para sahabatnya khawatir nanti jadi ada persoalan baru yang kemudian merasa bersih, merasa suci, merasa sudah sempurna. Ini yang bahayanya di, jadi merusak ibadah kita dengan ria. Padahal itu teh jebakan Batman sebetulnya Ma. Maka yang saya lihat apalagi fenomenanya hanya melihat cahaya yang saya sendiri tidak jelas gitu. Setan tuh paling keren lah menjerumuskan manusia dari jalannya yang lurus. Maka berlindung kepada Allah. Kalaupun iya jempling weh. Tong di beja-beja. Ya, itu mah sangat aurat karena bab spiritual yang tidak harus banyak orang tahu karena kalaupun diberitahukan kita jadi punya rasa lain nantinya. Ada lagi? Dari Sister Said silahkan. Dari Ahwat ada yang ingin ditanyakan? Ada? Dari Ahwat keren sekali pertanyaannya sehingga tidak perlu jawaban. Kembali hiji welah. lah. Satu lagi aja ya dari Iwan barangkali ada lagi. Ya. Eh, Ahwat ada. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Uh, saya mau bertanya, uh, pernah dapat nasihat gitu. Uh, katanya ahwat itu terbatas ya ruang geraknya gitu. Uh, kayak ya udahlah di rumah aja gitu ngapain sering-sering uh, datang ke kajian uh, apalagi masjidnya jauh-jauh gitu. Lebih baik banyak keberkahannya di rumah gitu. Uh, berbakti sama orang tua. Nah, uh, yang jadi pertanyaannya gimana mau kita ahwat uh, bermanfaat bagi banyak umat gitu kalau misalkan terbatas seperti itu gitu, Ustadz. Kasih. SAW itu kan bukan hadis tinggal berani aja melawan arusnya yang akan ditanya di akhirat bukan berapa orang yang kau saingi kau selisihi tapi satu orang yang kau selisihi Rasulullah kata siapa ruang gerak perempuan terbatas sholatnya sama saumnya sama cuma ada hal-hal yang nukson nih sedikit agama gara-gara ada semacam punten e, tamu bulanan itu tasodakna dikiparati dengan sedekah. Maka Nabi punya pengalaman nih. Ketika Isra Mi'raj ini uritun nar, aku melihat manusia dan diperlihatkan neraka yang kebanyakan penduduknya manusia tapi dominan an-nisa. Kenapa perempuan? Bukan kenapa perempuannya tasaddaqna, mereka krisis sedekah, yakfurnal asir lebihnya jarang bersyukur atas nikmat. Perempuan nggak dilarang keluar rumah kayak kajian, tapi yang penting jangan menimbulkan fitnah, maka hati-hati parfum. Bila wangimu saja bisa menahan detak jantungku, apalagi suaramu. Jadi ulah memicu fitnah. Itu mah bahasa mitos. Dulu mah kan orang tua, perempuan mah tong cicing na golodog gitu kan. Maksudnya ngahalangan gitu. Tong cicing didinya batur kehalangan lain menang cicing na golodog. Uh, awewe mah tong ada cau Ambon, bapak hayang teteh. Nya kan bahasa orang tua dulu mah teh keren-keren banget mun aya nu maot kolongan cenah jadi kalau orang meninggal mau dikuburkan kita teh arasup dulu masih ada ya arasup dulu sepdur kahanap ya artinya dia sedang memesankan satu kearifan bahwa setiap kita teh di kolongan kematian gitu ada di bawah ancaman kematian cuman mesankannya nggak dengan bahasa seperti ini dengan bahasa simbol terus naon lamun nguburkeun mayit jeng ukuranana diurang prakteknya dikubur jeng awi di dipaok deh putingna jang usep senang biasanya bangenan tuh jadi riweh lah pokok nama padahal ukurannya setiap mati itu sudah menjadi uku ukuran cuman bahasa orang dulu itu arif dan bijaksana orang nu kudu cerdas mantak mun ustad tarang nalalega teteh berpikirnya visioner futuristik keharap beda jeng ahli sejarah ahli fosil ahli mantan botaknya pasti ditukang Iya. eta nu botak nanti luhur ahli astronomi eta nu botak kabeh segala kapikir matak super sekali jadi teteh jangan ter terhambat dengan ruang gerak selama ada dalilnya pergi aja dan manfaatnya akan terasa oleh dia. karena berbuat kebaikan mah bakal banyak penghalang karena life is never flat hidup nggak pernah lurus tapi kita harus istiqomah dan itu jawabannya ya ya turun ustadz ya. Sudah jam 5 kurang 7 ya. Masih ada ya? Masih ada yang gimana? Masih ada yang mau tanya? Satu lagi lah diwitirkan lah. Oh, ya, akan yang tadi yang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, yang saya tanyakan, ya, Ustaz, uh, kan tadi di awal Ustaz menerangkan tentang Kang beca ya tadi ya Eh, dia mempunyai apa namanya amalan gratis. Nah, yang saya tanyakan uh, gimana caranya supaya kita mempunyai amalan rahasia gitu, cara menentukannya. Sementara kan setiap proposi, uh, eh, apa setiap orang mempunyai pekerjaannya masing-masing gitu. Yang Cuma, penting jangan yang penting jangan plagiat. Jadi lakukan orang lakukan amal yang belum orang banyak lakukan. Jadi harus menciptakan software. Ya tetapi saya tertarik dengan amalan Syekh ya jadi saya itu kenapa bacaannya nyampe ke hati. Jadi jamaah tidur, saya pernah ke India, Pakistan, Bangladesh dulu. Jadi ada saya bacaan Qurannya asik. Tapi ketika jamaah tidur di itikafnya, saya itu keluar pakai sorban seperti di cadar, pergi ke WC, nyikat WC lalu membersihkan kan di India mah spiteng teh di dulangan. Jadi ketika kotoran manusia penuh dipicenan. Makanya nyecep itu ama rahasia. Jadi bukan rahasia lagi kalau diceritakan. Nah kita ciptakan dengan pikiran yang kita mampu. Namun ya pekerjaan yang sekiranya orang tidak melihat gitu loh. Karena kan maksiat mah pengennya tidak dilihat. Lalu kebalik, kebaikan mah kebalikannya. hayangnya selfie gitu kan. OTW duha, OTW tahajud gitu kan. OTW naon lah. Nah, mestinya ada amal yang tidak banyak orang tahu cukup kita dengan Allah saja. Dan ini akan menjadi sebuah keajaiban, percepatan untuk sebuah hajat Oh kan pernah saya cerita di sini juga, saya ulangi ya buat motivasi ya. Ini orang resign, liburan, cuti karena gawe gaji lumayan, imah boga. Tapi satu ujiannya jodoh telat. Nya ganteng-ganteng mubazir gitulah. Nya datang ke Ustaz Epi kaluhur ke Baitu Syukur. saat ngilu liburan seminggu weh naon? Tujuh hari mencari cinta, kesal. Ya duit, kermahar, tercair-cair cina, oh, objeknya nyangges atau kia duha duha itu obat berduka sok berholwat dengan Allah duha seminggu Nabi kahideng ayat tapakan berarti bener duhanya per 12 rakaat can tahajud can baca Quran jadi itikab aja san mana cina awe sinyalemen sinyalemen awe tanda-tanda cina itu ya datang jodohnya sabar we atuh Allah berhak mengujimu kamu tidak berhak menguji Allah cik satu yang satu sada imam faida ajamta patawakal Allah sudah maksimal rasa nanti ikhtiar mah tawakal serahin aja ke Allah pas pakai sepatu frekuensi mulai berpihak jawaban mulai ada kan pakai sepatu datang anjing bikang kewok tah jodoh curang saat ini tega namanya orang ngajodoh jeng anjing eh life is a process antara kohru saya wa lakum bisa jadi itu yang terbaik buat kamu lain terbaik anjingnya tingali dibawa ke rumah sakit terus naon eh di perban di betadinan di kumah ku perawat perawatnya ah, barodas bajuna nya ker itu ngobrol ah kenapa bisa terjadi seperti ini what's wrong cina yo gele cina boga ustadz teh heureuna kamarinaan saya nyari jawaban masalah jodoh saya tujuh hari di masjid Baitul Syukur tapi kadang digigit anjing aa ah, ah, tenang tong berburuk sangka Allah mah tergantung prasangka kita aku juga lonely katanya tidinya rarame nama geus kawin sok ngaji ka dia jelemana eta cerita ini diceritakan ama rahasia na duha seminggu belaan e, cuti di kantornya, langsung jawabannya hari itu juga di seminggu terakhir ketika ini diceritakan langsung loba nuduhatin saya nges duha suku sukuna teh dikariukeun nungguan anjing datang ah kurang mah ciptakan satu amal yang belum orang kerjakan belum banyak orang kerja saya mah suka main ngofroad ke gunung naik trail mau uang secukupnya orang-orang yang di pelosok ke pulang tuh nges jadi terjadi rahasia deh ini mah contoh doa mereka teh air mata mereka teh kerjelma ker ngalah suluh diberi duit 200 ribu sok dan melongka orang tuh juga malaikat ikat kerma mah heuk hasep ya nya timana nuhun jadi bersikap ajaib nanti Allah berikan keajaiban kepada kita maka ima keep silent please makai pebra wetong entong suara cembling we tak ciptakan naonnya orek ngepel masjid tengah peting menang rek nyikat WC pangijeng masjid naon rek disikat WC nah nya sugan menang jodoh ti WC nya eh bisa jadi Raisa ke toilet terus orang jo kok Allah tuh dikasepkan orang jo Raisa bogohan nggak ada yang mungkin kok Allah eh nggak ada ajaib eh cobaan gerasok gratis temakai kuota ya ya sudahlah itu saja ya jadi sirra wa ya beramalah terang-terangan atau sembunyi-sembunyi yang penting ikhlas dari hati yang kita kurang amal itu beramal secara sembunyi-sembunyi ya cukup Allah yang tahu Ditutup saja dengan doa biar kita menjadi manusia bermanfaat. Ini doanya saya sekali semuanya sekali ya. Allahumma, ya, Allah, ini, aku, as'aluka memohon kepadamu ilman nafi'an ilmu yang bermanfaat warizkon wasi'an rizki yang luas wa syifa'an min kulli da'in dan obat untuk segala penyakit Allahumma ya Allah inni aku as'aluka memohon kepadamu ilman nafi'an ilmu yang bermanfaat warizkon tayyiban rizki yang baik wa amalan mutakabbalan dan amal yang diterima ini doa udah apa yang berikutnya mah Rabbi Ya Allah ya Robku Zidni Tambahkanlah kepadaku Ilman Ilmu Warzukni Rizkikanlah kepadaku Fahman Pemahaman Allahumma fa'na. Ya Allah ajarkan Ilmu Yang bermanfaat kepada kami Allahumma fa'na Wa ajarkan kepada kami mayan fauna apa-apa yang bermanfaat bagi kami wazidna dan tambahkan kepada kami ilman yan fauna ilmu yang bermanfaat bagi kami semoga kita menjadi manusia yang bermanfaat bagi diri kita dan manusia lainnya karena itulah sebaik-baiknya manusia aku lu kali hada wastagfirullahalakum keseke panjang jalan kapacet punten tepanjang sehingga buru macet Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh